Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwani wa akhwati fillah, habibakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu masih berada pada permasalahan yang ke-27. Yang mana permasalahan yang ke-27 ini? Yang barakallahu fikum atau 26 barakallahu fikum ya. Permasalahan yang ke-26 masih mengenai daripada enam tahrifnya Barakallahu fikum ahlu kitab, Yahud bin Nasara. Mereka mengubah, berupaya mengubah enam kitab suci Allah Subhanahu wa taala, baik Taurat maupun Injil. Nah, barakallahu fikum setelah mereka memahami dan pelajari kemudian mereka mengubah dengan cara menambahkan sesuatu yang bukan bagian dari kalamullah atau mengurangi atau memaknakan dengan makna yang tidak benar. Barakallahu fikum. enam itu adalah ritual jahiliyah yang harus kita hindari. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Wafakahullah Kata beliau, faidah Maka apabila dikatakan, hada harumahullah wa rasuluh." Perkara ini, jadi perkara riba ini, Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Qalu, "Laisa hadza war riba alladhi haramahu Allah wa rasuluh." Bukan riba ini yang Allah dan Rasulnya mengharamkannya. al riba alladhi haramahu Allah wa rasuluh riba al-jahiliyah. Nah, kemarin sudah kita baca ini ya. Kata mereka, yang Allah dan Rasulnya haramkan adalah riba jahiliyah katanya. Ziyadatu dain, yaitu menambahkan ya, hutang ala mu'sir, menambahkan bilangan atau jumlah hutang bagi orang yang tidak bisa bayar atau kesusahan dalam membayar. Jadi kalau misalkan dia susah bayar, ya, telah jatuh waktu temponya, Nah, kalau fikum membayar kemudian kesusahan belum bayar malah dinaikkan, ditambahkan lagi 10 juta menjadi 20 juta misalkan. Nah, itu seperti itu yang mereka pahami. Nah, kata mereka ziyadatud dail 'ala al-mu'sir faqat wa amma riba al-fadl, ada riba al-fadl, riba al-fadl. Nah, barakallahu fikum Kata mereka, "Falaisa muharraman itu enggak haram." Au yakulun ar-riba al-muharram wa huwa riba al-istihlaki. Riba yang haram itu riba yang sifatnya istihlaki yaitu yang nah membuat bangkrut atau membuat rugi. Nah, amma riba istismari pun riba yang bikin untung atau berkembang atau berbunga. Nah, barakallahu fikum atau membuahkan hasil fa mubah maka itu diperbolehkan katanya. Wa yaqulun dan mereka mengatakan ribal fadl lam yudkar tahrimuhu fil Quran. Ribal fadl Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan pengharamannya dalam Al-Qur'an. Padahal dalam Al-Qur'an kalau kita telusuri barakallahu fikum lafadznya umum. Lafadznya umum di situ barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah oleh kalian perkara-perkara yang masih tersisa daripada riba. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Nah, ini lafaznya untuk meninggalkan lafaznya umum, baik riba fadl atau riba nasiah ditinggalkan barakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala mengancam bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan. Dalam artian sudah dapat peringatan, mengetahui hukumnya. Namun justru malah melawan, menentang, dan malah tetap eh, berkecimpung masuk dalam ritual ribawiyah apa yang Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Jika kalian tidak mengerjakan, tidak meninggalkan perkara riba tersebut, maka kumandangkanlah peperangan eh, dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Namun jika kalian bertaubat, meninggalkan riba tersebut dan bertaubat, maka bagi kalian harta milik kalian. Nah, barakallahu fikum dalam artian harta yang asal, harta yang milik inti, itu milik kalian. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak berbuat kezaliman dan kalian pun tidak zalimi. Jadi harta yang yang asal yang inti tadi milik kalian atau harta lebihnya, harta ribawiyah maka asalnya tinggalkan dan tidak kita gunakan para kalafikum walaupun para ulama berbeda pendapat, sebagian mereka ada yang mengatakan harta riba nam para kalafikum diserahkan kepada masarihul amah. Nah, diserahkan kepada kepentingan umum, mungkin untuk membangun jembatan atau membangun jalan raya atau WC umum dan semisalnya. Nah, wa kullin upayakan semaksimal mungkin barakallahu fikum kita tidak berkecimpung dalam perkara riba dan berhati-hati dari harta riba barakallahu fikum. Karena termasuk dosa-dosa besar barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat nah barakallahu fikum pemakan harta riba dan juga yang memberi makan dari harta riba barakallahu fikum dan juga yang menyaksikan serta naan sekretarisnya atau yang menulis transaksi tersebut kena laknat juga. Nah, hati-hati kena laknat juga barakallahu fikum. Naam. Karena berbahaya sekali barakallahu fikum sehingga nah, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras Nah, la'anallahu akila riba wa mukila. Nah, wa syahidai wa katiba. Eh? Rasulullah SAW atau la'na Rasulullah SAW laknat yang bersumber dari Rasulullah itu tidak terlepas dari nah barakallahu fikum wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah apa? At-tardu wal ibtiad min rahmatillah, penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang sangat jelek dalam artian kita berupaya semaksimal mungkin meninggalkannya. La'ana Rasulullah SAW akilah riba wa mukilah wa syahidaih wa kadibah. Ayah Nabi kita Muhammad SAW melaknat. Nah, barakallahu fikum pemakan harta riba dan orang yang memberi makan dari harta riba dan yang eh, dan yang menyaksikan transaksi keduanya dan yang mencatat transaksi tersebut barakallahu fikum. Nah, sekretarisnya juga masuk dalam situ. Eh, sebagaimana dalam sahih Muslim barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi harus berhati-hati termasuk perkara yang membinasakan, termasuk perkara yang muhlikat Nah, barakallahu fikum mubiqat, muhlikat, perkara-perkara yang bisa membinasakan barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Karena pada asalnya untuk masalah riba ini, nah kenapa kita berhati-hati barakallahu fikum? Karena aslinya kalau seandainya benar-benar jujur, itu fungsinya kalau seandainya ada orang yang pinjam, kesusahan dalam membayar, ya, ditunda dalam artian kita berikan waktu hingga Allah mudahkan membayarnya. Nah, wa in kana du usratin nadiratun ila maisarah. Dan jika ada orang yang kesusahan dalam membayar hutang tersebut, Nah, fikum, maka tundalah, berilah waktu, tunggulah sampai waktu yang dimudahkan bagi orang tersebut barakallahu fikum. Nah, jadi khulasahnya barakallahu fikum untuk masalah riba ini dua-duanya adalah haram, baik itu riba an-nasi'ah yang bersumber dari kata an-nas'i atau an-nas'u yang mana takhir, riba yang karena nam terlambat dalam membayar kemudian ditambahkan, dilebihkan hutangnya atau dilebihkan jumlah uang yang dipinjam tersebut. Nah, itu juga haram atau riba al-fadl Ya, barakallahu fikum riba al-fadl. Misalkan enam emas ditukar dengan emas tapi emasnya nah barakallahu fikum di ya, barakallahu dilebihkan misalkan atau uang dengan uang yang sama. 100 ribu dibeli dengan 150 ribu. Nah, ya, itu juga dilarang nanti barakallahu fikum 100 ribu rupiah karena uangnya masih bagus, masih baru keluar dari bank misalkan dibeli dengan 150. Nah, ini riba di situ barakallahu fikum. enam Riba al-fadl yang mana ziyadah tambahan dari dari apa dari benda yang Nah, barakallahu fikum sama-sama dijual belikan tadi barakallahu fikum. Nah, eh, ini nanti masalah riba fadl ini masuk dalam emas, perak, eh, bur, syair, semacam gandum dan semisalnya dan juga apa? Dan juga garam, enam kurma. Nah, barakallahu fikum. Nah, sehingga untuk masalah riba al-fadl ini upayakan apa? Nah, untuk melakukan transaksi kita terpenuhi dua syaratnya yaitu apa? At-taqabud, eh, serah terima, iya dan biyadin. Nah, barakallahu fikum. Maslan maslan emas ya emas eh? satu gram ya satu gram dengan emas seperti itu barakallahu fikum misalkan kita pinjam eh, pinjam pada tahun 2005 emas satu gram nanti ketika tahun 2010 kita mengembalikan juga satu gram walaupun harganya naik tinggi itu karena keadaan seperti itu barakallahu fikum tidak boleh dibayar dengan uang nah, barakallahu fikum kecuali senilai dengan harga emas tersebut barakallahu fikum na'am Ayo, eh, oh, jadi misalkan dia pinjamnya pada tahun 2005, mengembalikan pada tahun 2007 misalkan. Emasnya sudah naik harga 1 gram, kita tetap mau tidak mau membayar dengan apa? Harga 1 gram tadi, senilai dengan itu barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Perlu diperhatikan. Barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di sini. Fa naqulu maka kita katakan kepada mereka, sahafil ahadits fi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam telah datang eh, dan telah sahih dalam hadis-hadis. Nah, barakallahu fikum. Di dalam sunnah Rasulullah SAW tahrimu riba al-fadl. Tentang haramnya riba al-fadl. Riba ziyadah. Lebih dari apa yang fikum yang dilakukan jual beli tersebut. Misalkan nah, emas 1 gram dibeli dengan 2 gram misalkan. Nah, seperti itu berbahaya. Itu dilarang. Fi sahihain di dalam sahihain, adzabu bidzab wal fiddah bidziddah wal bur bil burri wasyairu bisya'iri wat tamru bil tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaun bisawain iya dan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair semacam gandum ya. Wa tamr korma kurma dengan kurma, garam dengan garam itu harus sama dengan sama dalam artian bagaimana? Harus sama-sama enam emas dengan emas gitu. Sawaun bisawain harus sama persis. Iya dan biyadin, takobut serah terima langsung, tidak boleh tunda. Satu waktu dalam Nah, kalau fikum pertukaran tersebut atau dalam transaksi tersebut. Hada ribal fadl haramaha haramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad qala Allah taala inilah riba fadl yang Rasulullah telah mengharamkannya dan sungguh Allah taala telah berfirman wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu dan apa-apa yang Rasulullah melarang atau ya, dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian maka ambillah oleh kalian dan apa-apa yang Rasul larang dari kalian eh, Ah, dan apa-apa yang Rasulullah melarang kalian dari suatu perkara, fantahu maka tinggalkanlah dan sudahilah. Dalam artian tinggalkanlah, jauhilah, jangan di na kalafikum. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jangan sampai apa? Jangan sampai kalah eh, menanggar daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ribal fadl dakhilun fi umumi qawli ta'ala, sedangkan ribal fadl itu masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa harramar riba. Nah, ini umum ini. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Naam. Eh, Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba umum. Sawan kana riba al-fadl atau riba an-nasi'ah, baik riba yang fadl atau riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah yang maknanya takhir tadi ya. Ya, dalam artian mengakhirkan, dalam artian contohnya seperti ini misalkan. Misalkan ada orang pinjam uang 10 juta, dikasih tempo pembayarannya satu tahun. Nah, sepuluh juta dikasih tempo bayar sepuluh tahun. Nah, ketika eh, saya dikasih tempo misalkan sepuluh juta itu bayarnya dua tahun. Nah, ketika dua tahun tersebut dia sudah menyatakan nanti bayarnya dalam jangka dua tahun itu nanti nggak barakallahu fikum kalau tidak bisa bayar. Nah, barakallahu fikum dia mengucapkan seperti ini misalkan. Sekarang kamu bisa bayar kontan atau tidak? Kalau tidak bisa bayar sekarang, sudah setelah, ini setelah jatuh tempo ya, Nah, tidak masalah aku panjangkan lagi, aku kasih waktu lagi, tapi tambah. Nah, mengembalikannya tidak 10 juta lagi tapi 15 juta. Atau 20 juta misalkan. Nah, itu namanya riba juga. Nah, riba yang bentuk riba nasiah. Kalau riba fadl itu dari kata ziyadah, yaitu bertambah misalkan nah uang tadi, uang 100 ribu rupiah karena uangnya ba masih baru, masih bagus, ditukar dengan apa? Ya, dibeli dengan 150 ribu. Eh, wah, sepertinya juga riba, hati-hati. Jadi uang kalau masih bisa dipakai dalam artian masih lingkupan uang bisa dipakai transaksi jual beli maka tidak boleh dibeli uang dengan uang. Nah, barakallahu fikum selama sama-sama apa sama-sama nah jenisnya. Tapi kalau misalkan dolar dibeli dengan rupiah itu lain lagi karena beda jenisnya. Dolar sama rupiah. Paham itu maksudnya ya? Real Saudi dibeli dengan rupiah itu lain lagi karena beda jenisnya. Tapi kalau sama-sama rupiah, maka harus sama-sama. 100 ribu dibeli 100 ribu. Kecuali uang yang sudah tidak laku, Misalkan uang lama, uang kuno dan misalnya diperjualbelikan untuk koleksi. Nah, itu masalahnya nggak masalah, nggak ada nggak ada istilahnya larangan di situ. Kenapa tidak ada, larangan para fikum? Karena uang itu sudah laku lagi. Sekarang permasalahannya uang yang masih berjalan dan laku dipakai untuk transaksi jual beli maka tidak boleh kecuali harus sama-sama naam nilainya dan juga sama-sama jenisnya tadi barakallahu fikum. Naam. Perlu diperhatikan dan direnungi kembali. Dalam sini Falamma kana fil yahud man yuharrifu at-taurah, maka tatkala ada dari kalangan Yahud yang mereka nah barakallahu fikum atau orang yang menyelewengkan, mengubah dari Taurat, nah, wa kana fil nasara man yuharrifu al-injil, dan dari kalangan Nasara ada orang yang nah barakallahu fikum mengubah Injil, wujida fi hadhil ummah maka dijumpai pula nah barakallahu fikum fi hadhil ummah pada umat ini man yuharrifu al-Qur'an was sunnah orang atau oknum-oknum yang memutarbalikkan atau mengubah makna Al-Quran dan As-Sunnah atau nah kalau fikum menyelewengkan daripada nah makna atau lafadz Al-Quran dan As-Sunnah min ajli ibahati ma huwa alaihi aw alaihi dalam rangka untuk membolehkan perkara yang sesuai dengan apa yang dia berada di atasnya dan sesuai dengan hawa nafsunya atau eh, dalam rangka untuk apa membolehkan perkara yang selainnya Wal wajib al muslim ittiba'ul kitab was sunnah yang wajib bagi seorang muslim maka mengikuti apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Imam Malik berkata Imam Malik Imam Darul Hijrah berkata dalam kitab uh, Imam Al-Harawi kitab Damul Kalam wa Ahli, man arada an-najata fa 'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin Nah, keselamatan, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ma'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kata Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dan jangan kalian bercerai-berai. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang ikuti petunjuk yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia tidak sesat, tidak pula sengsara. Naam. Ikhwani fillah, wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an berikutnya wa min tahrifil yahud anna Allah lamma qala lahum wadkhulul baba sujjatan wa qulu hitta nah perhatikan ini dan termasuk bentuk nah barakallahu fikum pengubahan orang Yahud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata kepada mereka wadkhulul baba dan masuklah kalian nah, kepada pintu sujjadan dalam keadaan sujud wa qulu dan ucapkanlah hittah Ai hutta anna dzunubana waghfir lana maknanya adalah na'am hutta anna ya ampunilah atau hapuskanlah na'am dosa-dosa kami dari kami dan ampunilah kami. Harafu wa qalu akhirnya mereka mengubah dan mereka mengatakan habbatun fahintah. Ayo, nama ya. zadu harfan nun ditambahi dengan huruf nun hinta. Hinta jadi hinta. semacam gandum atau semacam tepung itu ya barakallahu fikum na'am atau biji-bijian gitu. Waliyahzubillah. Ini termasuk apa? Termasuk Nah, termasuk penghinaan terhadap Al-Qur'an, penghinaan terhadap ayat seperti ini. Nah, barakallahu fikum ya wanam. Atau barakallahu fikum hinta ini maknanya ada sya'rah. Sya'rah yang mungkin nah barakallahu fikum semacam rambut dari habatun bisya'rah yang mungkin semacam biji yang ada dalam rambut atau kutul yang ada dalam rambut yang jelas maknanya nah menyelisih daripada makna apa Al-Qur'an karena dalam Al-Qur'an wa qul hittatun maknanya adalah hutta 'anna dzunubana waghfir lana maknanya bagus eh, nah hapuskanlah eh, dosa-dosa kami dan ampunilah kami nah justru malah mereka mengubah menambahnya dengan huruf nun hinta wal muawwilatu li sifatillahi lama qala Allah taala dan muawwilatu dan juga mengubah nah barakallahu fikum dan juga mengubah Lisifatillah terhadap sifat-sifat Allah SWT ketika Allah SWT mengatakan Ar-Rahmanu 'Ala al asyistawa. Qalu ma'nahu istawla. Al-Mu'awwilah adalah orang-orang yang mengubah. Nah, mentakwil, mentahrif, mengubah makna dari dohirnya. Nah, ma'nahu istawla katanya, menguasai katanya. Fazadahu lam min jinsi nunil yahud. Mereka menambahkan apa? Lam di situ sebagaimana orang Yahud menambahkan nun pada hittah jadi hintah. Ya. Nah, istawa menjadi istawla, menguasai. Nah ini makna yang batil karena utam istaula itu menguasai berarti menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala sebelumnya berperang terlebih dahulu kemudian mengalahkan musuhnya akhirnya menguasai. Nah, hada tahrifun bi ziyadah ini bentuk tahrif penyelewengan dengan cara menambahkan. Wa hunaka tahrifun bin naqs. Di sana juga ada tahrif yaitu mengubahkan menyeleweng menyelewengkan makna di dohirnya atau dari lafadznya. Nah, barakallahu fikum memalingkan lafadz dari dohirnya dengan cara mengurangi juga ada. Wa tahrifun fil makna dan mengubah maknanya juga ada. Wa huwa tafsirul Qur'an bi ghairi tafsiri sahih yang mana tahrif ini adalah apa? Nah, menafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan penafsiran yang tidak benar. Wa tafsir ahadits dan menafsirkan hadis-hadis bi ghairi tafsir sahih. Nah, dengan penafsiran yang tidak benar. Hadza kullu min tahrifil kalim an mawadhi'i. Ini yang termasuk bentuk mengubah atau menyelewengkan ucapan-ucapan nam dari tempatnya. Dalam artian menyelewengkan ucapan-ucapan tersebut